nar dan jam berapa awalnya jam berapa batasnya Masya Allah Tayyib Duha termasuk sholat yang sunnah hukumnya bukan perkara yang wajib termasuk sholat yang disunahkan, berapa rakaat minimal dua rakaat maksimal yang disebutkan dalam riwayat delapan rakaat ada yang mengatakan dua rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam Waktu yang paling afdal ketika anak onta merasa kepanasan dengan matahari. Iya, tadi sudah mulai terik. Sudah mulai matahari terasa panasnya. Barakallahu fikum. Itu yang paling afdal. Awalnya ketika matahari terbit setinggi satu dua tombak. Itu awal mula duha. Berakhir ketika masuk waktu duhur. Barakallahu fikum. Keutamaannya adalah e, orang yang mengerjakan duha dikenal dengan awabu. Rasul mengatakan salatul awabin hina tarmudul hisal. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat kembali kepada Allah adalah ketika anak onta kepanasan. yakni waktu waktu duha barakallahu fikum. Sehingga cukup besar keutamanya bagi yang mampu melaksanakan mengerjakannya barakallahu fikum. Saya sudah waktunya menikah. Tapi terkendala dana, anggaran. Ini ya, tempatnya antum terlalu mahal maharnya. Allah musta'an. Nah, kalau menikah di Jawa murah meriah. Duh, sudah Ini apa ya? Iya. Eh? Iya. Satu. Hah? Ya sudah. Kita saat isya dulu, nanti dijawab yang belum terjawab sebentar insyaallah Allah. Sementara cukup ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd ada pertanyaan yang belum terjawab yang pertama mohon nasihatnya Saya sudah waktunya untuk menikah Tapi terkendala persoalan anggaran Saya kemudian punya niat untuk merantau Guna mencari modal untuk menikah Tapi ibu saya tidak ridho Saya pergi jauh dari beliau Dengan alasan beliau sudah tua Dan sendiri Sebab ayah saya sudah meninggal Sedangkan di kampung juga kurang dapat berkembang apa yang saya harus lakukan. Dalam kondisi yang semacam ini barakallahu fikum antum bersabar mengurusi ibu. Antum bersabar untuk mengurusi ibu. Dalam kondisi yang semacam ini kedepankan berbakti kepada kedua orang tua daripada merantau. Antum cari usaha sekuat tenaga di dekat atau di sekitar tempat tinggal antum. Insya Allah dengan antum ikhlas, jujur, berbakti kepada ibu, mengurusi ibu dengan sepenuhnya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan kepada antum rezeki yang halal. Barakallahu fikum. Sebagian salaf pada masa lalu menunda haji. Bertahun-tahun tidak bisa berangkat haji satu alasan dikarenakan mengurusi ibunya. Mengurusi ibunya. Barakallah. Taib. Apakah benar ucapan seseorang istri adalah milik dari suaminya dan suami atau laki-laki itu milik ibunya? Gimana kok milik? Ya? Nah, bahasa yang lebih tepat dan itu yang diangkat oleh para ulama dalam e, pembahasan mereka ialah istri atau wanita itu apabila sudah berkeluarga sudah bersuami maka hak suami lebih didahulukan daripada orang tuanya jadi ngurusi suami dulu baru kemudian orang tua bukan berarti menghilangkan hak orang tua, tidak. Selama sang perempuan tadi mampu untuk melaksanakan dua-duanya sekaligus, suami iya, ibu iya, laksanakan. Tapi ketika harus tertib, lebih dulu mana? Suami ataukah ibu ataukah orang tua? Jawabannya suami dulu, baru kemudian mengurusi orang tua. Adapun laki-laki Adapun laki-laki lebih mendahulukan hak orang tua daripada istri. Artinya kalau sang laki-laki tadi mampu melaksanakan kedua-duanya, dua-duanya. Anak istri laksanakan, orang tua kerjakan. Tapi ketika harus memilih tertibnya, lebih dahulu mana? Orang tua atau ke istri? Untuk laki-laki mendahulukan orang tuanya. Orang tuanya baru kemudian istrinya. Jadi cuma tartip saja. Tolong jangan difahami beda. Sebagian mereka memahami istri ngurusi suami aja, tidak peduli sama orang tuanya. Ini keliru. Tidak. Orang tua tetap berbakti kepada orang tua tetap, tapi kepada suami lebih besar. Sehingga babnya ketika harus memilih lebih dulu mana. Kalau perempuan, suami, baru kemudian orang tua. Laki-laki orang tua baru kemudian istri. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab. Berapa lama Ibnu Taimiyah rahimahullah membimbing muslimin hingga berhasil mengalahkan pasukan Tatar? Sesungguhnya enggak enggak lama waktunya. Sebab beliau menyampaikan itu kepada presiden, kepada raja yang sudah memiliki pasukan-pasukan dari kerajaan, pasukan-pasukan dari negara. Beliau hanya memberikan briefing. Ya, memberikan briefing kepada kaum muslimin, kepada penguasa, kepada prajurit penguasa, briefing untuk memurnikan akidah, memurnikan tauhid, memurnikan ibadah, jauh dari perkara maksiat dan segala macamnya. Mereka punya azam yang kuat, berangkat perang. Bismillah menang. Dikarenakan e, memerangi orang-orang kafir itu nggak semata-mata dengan senjata. Tapi senjata utama yang dimiliki kaum muslimin adalah iman yang kuat, akidah yang kuat, tauhid yang bersih, ibadahnya bagus, tidak ada maksiat. Barakallahu fikum, perang di samping senjata juga dengan dorongan kekuatan iman. Inilah yang bisa mengalahkan semua kekuatan apapun dari kalangan orang-orang kafir barakallahu fikum. Bahkan Ketika ditanya, apakah menang? Beliau mengatakan, pasti menang. Kata Ibn Taimiyah, pasti menang. Katakan insya Allah. Beliau mengatakan, insya Allah tahqiqan la ta'liqan. Insya Allah pasti menang. Bukan kalau seandainya menang. Tidak. Nah, kalau seandainya menghendaki tidak, pasti menang. Sebab semua asbab terpenuhi. Sebab sebab kemenangan, sebab sebab datangnya pertolongan semua terpenuhi maka pasti menang dan berhasil menang para Beliau paling depan bersama dengan para ulama yang lain ketika paling depan bersama dengan kaum muslimin menghadapi Tatar. Allahul musta'an. Loh, kok ada lagi? Allah musta'an. Sudah ini menyelesaikan yang ada gitu. Bukan nambah yang ada. Saya sudah lama ikut kajian salaf Namun saya merasa malu Atau risih Menisbahkan diri di atas mana salaf Wah bahaya ini Berarti Prinsip salaf belum membekas dalam jiwa antum Kenapa harus risih, kenapa harus malu Uang itu pemahaman yang benar Salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan parpol, bukan yang lain. Yang namanya salaf itu adalah metodologi dalam beragama, sebuah pemahaman, sebuah manhaj beragama dengan dasar Al-Qur'an, al-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dalam semua aspek kehidupan kita ini. Itu namanya salaf salafiyah dengan makna seperti ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Pasti benar, tidak mungkin salah. Jangan malu-malu. Sebagaimana antum tidak boleh malu mengatakan saya muslim. Hah? Jangan risih mengatakan saya muslim. Islam itu benar. Islam, sunnah, salafiyah sama saja. Cuma nama yang disebutkan oleh para ulama barakallah. Gitu ya. Barakallah itu. Dan yang penting ya ikhwan, pembuktian. Pembuktian, bukan slogan nama. Pembuktian pada akidah, manhaj, dakwah, eh, ibadah, muamalah, akhlak, pembuktian ya Tidak ada gunanya atau kor-kor, saya salafi, saya salafi, saya salafi, saya salafi. Tapi amaliyah tidak ada. Tapi akidahnya rusak. Tidak ada gunanya. Yang penting pembuktian keseharian antum. Langsung. Semua di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Pun. Tidak ada lagi sudah. Pun. Sudah? Ada lagi yang mau tanyakan? Ah, Lebih lanjut. Hmm, Iya. Yang yang dicela terkait dengan hubud dunia, cinta dunia yang tercela. Itu pertama, melalaikan dari ibadah. Melalaikan dari akhirat. Cinta dunia sampai pada tingkat melanggar norma-norma agama. Dalam rangka dunia semua dilanggar. Dalam rangka dunia semua dikerjakan. Itu yang terjelas. Dan ada unsur hirs, ambisi yang begitu kuat untuk mendapatkan yang namanya dunia. Kalau yang namanya cinta dunia pada asalnya fitrahnya manusia. Semua orang senang dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' ila akhirah. tapi selama uh, dia mencarinya dengan cara yang halal. Cara mencarinya halal mubah. Barakallahu fikum. Baik. Uh, eh, harta yang dicari harta halal. Lalu digunakan untuk perkara-perkara yang mubah, perkara yang halal, tidak melalaikan dari akhirat atau ibadah dan tidak sampai bertiap menerjang perkara agama, tidak ada masalah. Itu dunia hasanah wa akhirah hasanah. Dunianya baik, akhiratnya akhiratnya baik. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Cirinya gampang orang cinta dunia itu ya, Cirinya gampang banget itu. Hah? Tayyib e, ketika lagi mengurusi dunia begitu. Ada panggilan untuk beribadah. Nah, adzan dikumandangkan di masjid kaum muslimin. Allahu akbar. Tidak peduli azan. Terus dunia. Hmm? Itu menunjukkan ada cinta dunia yang tercela pada jiwanya tadi. Kan nah, begitu. Tadi kan melalaikan dari ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, wa man yaf'a zalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka dia orang yang merugi. Jelas gambar. Kan, Apakah boleh cari dunia? Boleh. Islam menganjurkan untuk mencari dunia. Tapi ingat, yang halal. Caranya yang halal. Baik digunakan untuk perkara agama, perkara syar'i dan perkara-perkara yang halal. Ada yang kurang jelas? Iya ribu motor kredit motor yang sekarang terjadi itu iya riba jadi jangan <laughs> itu sih bisa kita elakkan gitu loh ya yang nggak usah beli dengan cara kredit ada uang tabung tabung tabung tabung begitu kumpul ada belikan belikan motor selesai kan bisa Nah, sistem kredit yang terjadi sekarang ini, apalagi dengan leasing dan segala macamnya, itu semuanya ribawi. Semuanya ribawi. Apalagi kita menggunakan pendapat yang dikuatkan oleh ashikh Al-Albani rahimahullah, ashikh Muqbil bin Hadi rahimahullah yang menyatakan sistem dua harga kontan sekian, tempo sekian dengan kredit itu riba. Lebih lebih jelas lagi lebih jelas lagi. Barakallahu Intinya tinggalkan. Tinggalkan. Prinsip hidup itu yang gampang. Ketika ada kemampuan, beli. Nggak mampu, nabung. Kan gitu. Ya kan? Nah, ya, gampang saja gitu. Kepingin beli motor. Mampu enggak? Enggak mampu. Ya sudah jangan pakai motor. Pakai sepeda ontel dulu. Terus gimana? Ya nabung dulu. Begitu terkumpul uangnya, siap belikan motor. Selesai. Jangan hanya karena alasan beli motor jatuh dalam riba. Jangan. On ah ya, kecuali kalau ada teman baik, masya Allah kelebihan harta minjemi kita tanpa ada bunga. Nih tak minjemi 20 juta, sana sana beli motor sana. Kapan kembalikannya? Sak, sak kuatmu. Alhamdulillah kan gitu. Ada nggak ya lah itu ada enggak ya? Hah? Lah itu. Susunya sih ada, cuman cuman enggak mau jumi. Allah taala. Jadi gimana? memiliki besar-besar ya. Yang bukan eh, apa industri yang sebenarnya dia uh, eh, atlet industri yang situ syaratnya banyak kalau kami tas misalnya ya, situ banyak sumber-sumber pengawasan agar. Nah seperti tadi yang baru saya sampaikan, dimana si itu uh, istilahnya dalam hal ada dua harga itu adalah kami itu pernah kata bukti yang bersangkutan disebutkan ada tanya lalu ini kesepakatan di Mesir atau mana bisa gitu, terkait dengan eh, apa namanya transaksi ini seperti mana kami sendiri cuma ada transaksi tersebut di mana eh, apa katakannya kepentingan sudah jelas. Kemudian kedua Cuma itu ada dua harga. Nah, pertama pertanyaannya adalah apakah itu bukan dalam uh, kondisi kematian? Oh, <laughs> iya. Oh, saya tadi mau memperpanjang pembahasan. Tahu panjang waktunya nanti. Eh, ada sebelah kanan saya yang udah lirik-lirik saya dari tadi. Kok gak berhenti-berhenti gitu ya. <laughs> Jadi Ya, jadi memang masalah dua harga itu memang ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf. Kalau Syekh Albani, Syekh bin Hadi dan ulama terdahulu yang dirojikan sama beliau pendapatnya itu mutlak tidak boleh. Kalau ada dua harga kontan sekian tempo lebih tinggi itu riba. Ini mutlak. Mutlak. Saya katakan kalau menggunakan pendapat ini, uh Jelas, gamblang, mutlak. Adapun pendapat yang kedua itu pendapat jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih. Mereka mengatakan kalau semata-mata dua harga, kontan 100, tempo 120 dicicil selama setahun. Kalau semata-mata itu boleh. Semata-mata itu boleh. Baik, yang tidak boleh adalah satu, kalau pembeli tidak memastikan akadnya. Ambil barang tanpa bilang. Ini mau kontan apa mau kontan apa mau tempo. Yang tidak boleh. Yang kedua, apabila ada penambahan nominal dari kesepakatan yang dari uh, apabila ada penambahan nominal dari nominal yang disepakati. Bisa begini. Kontan 100, tempo 120, dicicil selama setahun. Kesepakatan 100 20. Nah gitu ya. Ketika ada penambahan-penambahan nominal dari yang disepakati tadi, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan. Seperti ketika nanti Anda tidak bisa uh, menyetor terkena biaya telat 5%. Ketika tiga kali berturut-turut tidak bisa menyetor, barang ditarik dan semisalnya. Ini yang dilarang oleh para fuqaha. Kalau semata-mata dua harga kontan sekian dan sekian ada masalah. Tapi ketika ada hal-hal yang semacam tadi itu tidak boleh. Kita bicara real sekarang. Kali gitu, bicara real sekarang. Yang real yang nyata sekarang ini di dunia perkreditan motor itu seperti ini. Ya Pak ya? Ketika antum kredit motor, ada uang muka. Kemudian suruh milih setahun, dua tahun, apa tiga tahun, kan begitu. Ambil tiga tahun, sebulan sekian. Setoran tiap bulan sekian. Kan begitu. Antum ambil motor, ambil kunci. Nah gitu ya. BPKB nggak dikasihkan. Ya Pak ya? Loh Pak diem. Ya Pak ya? BPKB nggak dikasihkan. SNK? SNK? SNK? Hah? Dikasihkan. Tahu kenapa BPKB nggak dikasihkan? Ini sebagai jaminan supaya jangan lari. Dengan dengan BPKP dipegang oleh pihak penjual, Anda tidak bisa menjualnya dengan harga standar. Kalau Anda menjualnya pasti murah dikarenakan non BPKP. Sehingga nggak mungkin terjual. Padahal yang namanya jual beli serahkan semua. Urusan dia mau nanti jual lagi, mau dikasih hadiah dia kalau semua yang penting kamu utang sama saya sekian. yang pertama. Realnya juga, ketika telat bayar, telat setor, realnya terkena denda. Ya Pak ya? Ini sudah penambahan dari nominal yang bersangkutan. Ketika tiga kali berturut-turut tidak bisa bayar, barang ditarik. Ya Pak ya? Nah, syarat yang semacam inilah yang dilarang. Ini akhirnya apa? Lebih dari nominal yang disepakati. Itulah yang namanya riba. Makanya saya eh, langsung bikin global untuk sistem perkreditan motor di zaman sekarang ini. Apalagi dengan sistem leasing bank itu semuanya riba. Itu semuanya riba. Apalagi pakai bahasa apalagi itu apalagi menggunakan pendapatnya Syekhul Albani dan Syekh Mufid bin Hadi riba secara mutlak tanpa syarat intinya apa jangan pakai ngoten Loh, itu kalau sudah kita bicara real. Kalau seandainya kalau seandainya ada sebuah lembaga atau seseorang yang bisa mewujudkan barang untuk dikreditkan dengan tanpa macam-macam, harga kontan sekian, harga tembok sekian lebih tinggi, tanpa tetap bunyi, kunci kasihkan, SNK kasihkan, BPKB kasihkan, terserah Anda. Yang penting itu tahunya saya 120 ada seperti itu. Labas, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih itu pendapat jumhur fuqaha. Boleh selama tidak ada neko-neko tadi. Ayo tuh? Pertanyaannya, ada ndak ya? Kan begitu. Ada ndak ya lembaga yang seperti itu? Ada ndak ya? Ada. Tanpa neko-neko. Hmm. Hmm. Nah itu. Nah ya.

Kenapa kok ditarik di tiga bulan tadi itu? Ditarik kan tidak bisa Nah iya itu Itu jadi ganjalan utama itu Jadi eh, Akad yang diperbolehkan sama kebanyakan Fukoha tadi itu Sesungguhnya akad utang piutang Kan gitu kan Cuman dia mendapatkan Apa namanya eh, Dikarenakan dikasih tempo waktu yang cukup lama dia menaikkan harga gitu. Harga yang tadinya cuma 10, eh 100 menjadi 120 untuk tempo tadi itu. Selebihnya ya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan apapun. Serahkan semuanya kepada sang pemberi selesai. Ketika dia tidak bisa membayar, etika Islam dalam utang piutang itu adalah memberi kemudahan. Ditangguhkan kepada waktu yang mudah lebih afdalnya diikhlaskan. Ya, ya. Loh. Naam, itu prinsip dalam utang piutang. Utang piutang itu bukan mencekik orang yang dipinjami, bukan mengambil kemanfaatan daripadanya. Utang piutang dalam Islam itu dibangun di atas prinsip ihsan, perbuatan baik, membantu sesama. Tidak ada tendensi apapun. Ketiga, nggak mau membayar. Tunda, ya sudah, besok. Yang penting tahunya saya 120. Kan begitu. Mau dibayar langsung kayak kredit kayak nanti kayak terserah kakek. Nah gitu ya. kelas itu. Nah yang ini, kenapa kok pakai tiga bulan betul-betul tarik lagi segala macam? Ada apa? Nggak usah, sudah. Yang penting tahunya saya Bapak nyetor sama saya total semuanya 120 Pak G. Hmm, hmm. ada itu. Nah itu masih ada sesuatu yang mengganjal di situ. Yang jelas kalau saya ditanya ada nggak ya jawabannya ada. Tapi itu individu bukan sebuah lembaga keuangan. Bisa. Mau contoh misal saja nih antum uang banyak nih. Nggak gitu ya? Sudah antum apa namanya jual beli motor Entah baru, entah bekas. Begitu ya. Ya Allah ya ikhwan yang kontan sekian, yang tempo setahun setor sekian ketemunya sekian. Ya sudah. Ya, saya mau beli motor ini. Nah, tempo. temunya berapa lama? Dua tahun. Ketemunya sekian, sebulan sekian. Ini kuncinya, ini SNK-nya, ini BKB-nya, ini motornya. Terserah antum sana. Yang penting tahunya sekian. Terus dia dapat keuntungan dari penambahan nominal. Pem pembeli dapat keuntungan dari waktu tenggang. Sudah selesai, tidak masalah. Hmm. afon ya, saya belum bisa nyetor. Terserah Anda. Yang penting 120. Hmm. Eh, berturut-turut gimana ini? Terserah, yang penting 120. Kan gitu. Begitu satu tahun jatuh tempo tidak bisa bayar. Antum cek kondisinya. Orang yang pilot bangkrut atau enggak? Oh iya, kesusahan dia. Ya sudah, saya kasih tanggungan waktu bulan depan. Mau oh, mampu, oh, mampu bayar oh. Jangan macam-macam antum. Hah, tak kasih kemudahan kok malah macam-macam. Sini, bayar. Gampang. Dilihatin ya Allah miskin, satu orang teman tadi miskin, dia beli motor untuk usaha, ternyata bangkrut usahanya, habis modalnya, habis motornya, habis pailit bangkrut, krut. Ternyata itu, Atau tahu sendiri. Nah sudah, saya ikhlaskan. Antum tidak usah mikiri utang-utang antum, saya ikhlaskan. Dah sekarang antum Jangan mikir utang, antum bangkit kembali, cari modal baru untuk usaha baru. Gitu. Surga tempatnya. Surga tempatnya. Allah akan memberikan kemaafan, pengampunan bagi orang-orang semacam ini. Dia yang dalam hadisnya Rasul SAW. Ada. Kepingin ke Surabaya sana. Hmm, ada ikhwan kita di Surabaya yang ini usahanya. Banyak, hampir 40 lebih unit Nah, jadi lepas. Ya, teman-teman sendiri. Dan saya termasuk yang ikut di situ. Sini. Saya mau motor yang ini, tempo sekian ya sudah. Saya bilang sama dia, saya tidak mikiri temponya antum. Yang saya pikirkan adalah saya membayar nominal yang kita sepakati bersama. Dikasih dua tahun saya. Hmm, sebulan 500. Hmm, pokoknya kalau saya nggak mampu yang sabar. Kalau saya mampu lebih tak kasih lebih. Ya, dia ngasih kemudahan, saya juga tanggung jawab. Udah, kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul, tidak sampai setahun selesai. Kata dia, kalau gitu caranya Ustaz, saya paling suka Ustaz. Kata. <laughs> ya kan begitu. Dia dapat keuntungan, waktunya lebih lebih, lebih cepat. Kalau kita dikasih kemudahan dengan dapat motor langsung kita pakai dan dikasih kemudahan jeda waktu bernafas. Ada di Surabaya. Tapi ngirim ke sininya mahal. Jadi sana ya, tidak mungkin di sini. Intinya itu ada. Dengan pendapat jumhur ulama. Langsung ini satu kuncinya, SNK-nya, BPKB-nya, motornya, bawa semuanya. Gak ada yang tahan. Nah, lancar-lancar aja dari mulai tahun 2008 sampai sekarang. Tujuh tahun yang lalu sudah. Lancar aja. Saya tanya, masih? Masih, Alhamdulillah. Lancar saja. Coba di sini ada. Masya Allah. Ada yang siap? Kalau ada yang siap, insya Allah ikhwan-ikhwan akan tertarik. Ya Pak ya? Eh? Gimana Pak? Siapa? Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. bisnis. ya, usaha ya akhir. Ada perhitungannya kan? dia uh, dapat keuntungan sekian, dia dikasih waktu. Tentunya harus ketat. Cari orang-orang yang betul-betul terpercaya, ini nggak main-main ini, bukan bukan tipikal penipu-penipu ya. Eh, tipikal orang yang jujur-jujur ini. Ayo. Nah, iya. Gitu ya. Hakata ya, Pak? Nah, Allah Ibarfi, saya kira cukup sekian, sudah lama. Dari jam dua siang sampai jam delapan malam. juga. Berapa jam, itu? Luar biasanya.